ورحمة الله وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل الطوب وشديد الإقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي البشير النذير اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يخافون عذاب يوم العصير وبعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Al-Ayah Sadaqallahul Azim Para jemaah yang setia Terutama yang baru kembali dari tanah air Dari tanah suci Semoga kemabruran haji kita Benar-benar dapat kita pertahankan dengan sebaik-baiknya Selanjutnya mungkin di antara doa yang paling populer dan paling banyak diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan doa sapu jagat kata orang. Bahkan doa yang paling resmi di dalam ibadah haji itu sendiri itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار banyak orang-orang yang berangkat hanya dengan berbekal doa tersebut itu sah-sah saja ibadahnya sekalipun mungkin suka dipanggil Haji Robana katanya karena cuma itu saja yang hafal tukah Haji Robana padahal tidak boleh dilecehkan itu doa Lantaran Siti Aisyah radhiallahu anha meriwayatkan bahwa paling banyak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdoa dengan doa tersebut tadi. Mungkin di antara kita ada yang ingin mengetahui apa sih hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah itu. Saya mengambil referensi dari Al-Jami Al-Kabir dan Mahasinut Ta'wil saja yang mungkin masih banyak tafsir-tafsir yang lain tetapi kiranya ini cukup representatif guna memahami makna hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah itu sebelum itu ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a rajulan minal muslimin qad sara mithlal farkhi al-mantufi faqala lahu hal kunta tad'u Allah bi قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنه wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban Sayyidina Anas meriwayatkan satu peristiwa di mana Rasulullah pernah memanggil seorang lelaki dari lingkungan kaum muslimin sendiri yang keadaannya seperti anak burung yang dicabuti bulunya. Dalam bahasa Bandung itu Katakanlah orang ini sangat murukusunu begitu. Murukusunu itu caludi. Juga tidak dimengerti apa itu murukusunu, apa itu caludi. Pokoknya sangat memprihatinkan bagaikan anak burung yang dicabuti bulunya, kata Sidina Anas. Lalu setelah menghadap Nabi, lalu ditanya oleh ya Rasulullah, apakah kamu sudah berdoa sesuatu kepada Allah? Laki-laki itu menjawab, ya saya sering berdoa. Bagaimana doa kamu itu? Ya Allah, saya tidak sanggup menerima siksaan di akhirat. Oleh karena itu, percepatlah siksaan bagiku di dunia saja. Begitu kata si orang tersebut. Lalu Nabi bersabda, Subhanallah katanya, maha suci Allah. Kenapa kamu tidak berdoa saja dengan doa yang aku ajarkan? Kamu tidak akan mampu menahan derita di dunia ini. Kalau dikabulkan permohonan kamu kepada Allah, kira-kira kamu mau gak? Atau mampu gak? Serta kuat menahan? Tentu tidak akan kuat. Mengapa kamu tidak mengatakan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ini riwayat Imam Al-Bukhari yang kita tidak menyaksikan lagi kredibilitas beliau maka Rabbana atina fid dunya hasanah di samping oleh Nabi itu sendiri dibiasakan dalam doa apapun selalu termasuk salah satu unggulan doa ini. Untuk itu nampaknya kita ingin mengetahui bagaimana pandangan para mufassirin yang mereka itu memberikan tafsiran tentang hasanah fid dunia serta hasanah fil akhirah tentu tidak mengada-ada melainkan berdasarkan hadis-hadis Nabi hanya tidak disebutkan hadis-hadisnya di sini. Di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir jilid kelima halaman 188 dan di dalam Mahasinut Ta'wil jilid ketiga halaman 162. Al-hasanatu fid dunya. Hasanah di dunia itu Pertama adalah as-sihhatu wal amnu. As-sihhah wal amnu. Sehat jasmaninya sehat wal amnu dan aman. Artinya hidupnya tidak menghadapi berbagai marah bahaya. Untuk memperoleh sehat dan aman ini tentu saja sangat tergantung kepada kita sendiri. Artinya begini, bahwa permohonan kita kepada Allah lewat Rabbana atina fid dunya hasanah itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Tidak cukup kita untuk mendapatkan kesehatan hanya sekedar dengan doa semata. Karena pada prinsipnya atau hakikatnya doa itu untuk memperlancar proses dari ikhtiar dan upaya kita. Sebagai bukti ketidakberdayaan seorang hamba dari sesuatu yang ingin diraihnya, dari berbagai kemanfaatan dan tidak berdaya untuk menolak kemadaratan. Karena memang kita ini tidak memiliki manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darra. Di dalam doa Imam Ash-Syafi'i rahimahullah, beliau sendiri pada waktu sakit keras, itu beliau berdoa begini. Allahumma inni la amliku li nafsi naf'a wa la darra wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني اللهم فوفقني فيما تحب وترضى من القول والعمل في عافية dengan doa itu akhirnya si, uh, Imam Ash-Syafi'i rahimahullah sembuh tetapi tetap beliau juga berobat jadi ikhtiar itu sangat dihargai oleh Allah ikhtiar lahir dan ikhtiar batin itu adalah tawakal. dan implementasi ketawakalan itu kita lakukan lewat doa. Jadi doa merupakan implementasi dari bentuk ikhtiar batin melalui ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seharusnya orang mukmin itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Allah sangat menghargai upaya dan usaha Allah sangat senang kepada mereka yang usaha keras, kerja keras. Dan memang ikhtiar itu wajib, sekalipun hasilnya tidak wajib. Saking wajib-wajibnya ikhtiar. Ketika Siti Maryam radhiallahu anha sudah merasakan kehamilannya itu akan keluar maka Siti Maryam itu lari dari pandangan orang bersembunyi di semak-semak di bawah sebatang pohon. Lalu di situ beliau kemudian mengeluh, "Rabbi, Mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya," katanya. Ya Allah yang mengurus diriku, kenapa aku tidak meninggal sejak lama? Kalau aku sudah lama meninggal, barangkali aku tidak akan pernah diingat-ingat orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat malak Jibril waktu itu? Allah tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih katanya ya. Sesungguhnya Allah Tuhanmu yang mengurus dirimu telah menjadikan di bawah kamu itu air yang mengalir. Tapi aku lapar katanya. Kan begitu? Apa kemudian kata Allah? Eh, firman Allah. Wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya faquli washrabi wa qarri 'ainah. Cobalah yam, goncang-goncangkan itu pohon kurma yang ada di belakangmu itu. Buahnya itu kan sudah cukup matang kalau kamu goyang-goyangkan, niscaya dia akan berjatuhan buahnya yang matang itu. Silahkan kamu makan dan minum. Nah, walaupun dalam Quran tidak tercatat jawaban Siti Maryam, tetapi dalam riwayat mengatakan, Ya Allah, bagaimana aku bisa menggoncang-goncangkan pohon yang besar ini, sedangkan tenaga untuk ngeden saja belum ada, kira-kira begitu. Karena saking wajibnya ikhtiar itu, apa kemudian firman Allah? Yam, pegang saja. Maka dengan penuh ketawakalan dan dalam proses tafwidnya itu, Siti Maria memegang pohon itu. Maka berjatuhanlah bulir-bulir kurma yang sudah matang itu. Rutob itu artinya kurma yang matang dari pohon. Itu namanya rutob. Kalau matang di bawah itu tamar namanya. Itu bedanya. Rutoban janinya. Artinya buah kurma yang sudah cukup matang. Nah di sini Bapak, kita bisa menyimpulkan bahwa memang ikhtiar itu tetap dihargai oleh Allah SWT. Sekalipun hanya sekedar formalitas. Formalitas kan? Menurut perhitungan akal kita tidak mungkin hanya dipegang saja pohon kurma itu, buah-buahannya bisa jatuh. Tapi Allah sangat menghargai ikhtiar. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa cukup dengan doa setelah itu tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan selalu memberi rezeki itu kepada dabah. Apa itu dabah? Dabbah itu adalah matadubbu alal ard. Apapun makhluk yang merayap di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Jadi tidak semata-mata apapun makhluk yang merayap di muka bumi kecuali memang Allah yang menanggung rezekinya. Nah ini disalahartikan oleh seorang pemuda di zaman Sidina Umar yang cuma nongkrong aja di masjid. Orang-orang sudah pada bubar, cari rezeki dia masih nongkrong doang. Sampai akhirnya karena keseringan dipanggil oleh Sidina Umar. Kamu tuh nongkrong ngapain sih? Ya lagi berdoa katanya. Doa apa? Ya doa minta rezeki. Loh, kok doa minta rezeki di sini terus-terusan? Apa alasannya? Nah, itu kan khalifah tidak tahu katanya dalam Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Lah, kamu merayap enggak? Ngarayap atau jangan ngarayap kali itu. Lencinu turung di masjid. Nah, jelas Allah memberikan kata isyarah dengan kalimat dabah itu artinya merayap itu bergerak, itu berusaha. Jadi kembali ini supaya jangan diartikan bahwa hanya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah lalu dikabulkan langsung kita sehat tidak tetap. as itu adalah juga melalui proses ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar lahir saja tidak cukup. Sebagaimana ikhtiar batin pun tidak cukup. Bagi kita yang terikat oleh hukum kausalitas itu tetap Kecuali kalau sudah masuk di dalam apa itu yang disebut dengan khawarikul ada. Gitu. Tapi di zaman Sayyidina Isa alaihissalam pun tetap Nabi Isa alaihissalam mengobati itu sendiri dengan ada ikhtiar, ada kasar. Entah dipegang atau dikasih air, dibacakan doa lewat air. Membacakan doa di atas air itu sudah diteliti oleh seorang profesor dari Jepang. Yaitu bahwa butir-butir molekul atau struktur molekul air yang dibacakan doa itu berubah. Saya bawa gambarnya. Itu hasil foto seorang ahli fotograf Jepang yang belum ada di dunia namanya Kirlian. Ternyata molekul-molekul air yang sudah dibacakan doa itu strukturnya berubah menjadi persegi enam. Dan bentuk persegi enam ini akan dapat menembus kepada sel-sel yang terkecil di dalam tubuh kita. Nah, baru orang lain itu percaya bahwa keampuhan doa itu luar biasa. Nah, hadirin sekalian, <clears throat> ini juga ikhtiar toh. Artinya ada kasab, ada sebab, ada akibat. Walaupun hanya air toh yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menyebutkan bahwa yang pokok di antara hasanah di dunia itu yang paling sangat didambakan adalah as-sihah. Kemudian setelah sehat itu aman. Kemudian berikutnya wal kifayah artinya hidup dalam kecukupan. Di sini tidak harus kaya raya toh. Yang penting hidup ini cukup. Barangkali lebih tepat kita ini tidak usah kaya raya lah. Yang penting pas-pasan sajalah. Begitu. Pas mau beli mobil ada gitu loh. Gitu. Pas mau beli rumah ada. Pas-pasan aja lah. Itu juga cukup saya kira. Jadi tidak usah berlebih-lebihan, pas-pasan aja. Pas mau nambah istri nanti kalau udah pensiun ada gitu. Sekarang mah jangan. Kemudian yang keempat wal waladus soleh, Anak yang soleh itu juga termasuk hasanah di dunia. Jadi apabila kita sudah sehat, sudah merasa aman, kita sendiri sudah berkecukupan, nah tidak lengkap kalau tidak ditambah dengan anak yang soleh. Apa cukup dengan doa? Tidak. Seperti hanya kecukupan, ini juga dengan ikhtiar. Sebagaimana pula namanya anak soleh, itu juga harus dengan ikhtiar. Dan permohonan untuk mendapatkan anak soleh sendiri, itu doanya ada memang. Doa bagi orang yang sudah menginjak umur 40 tahun. Ya toh? yaitu falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin ini bagi yang sudah menginjak 40 itu harus sudah hafal doa ini karena itu langsung oleh Allah diisyaratkan falamma balaga asyuddahu maka tatkala insan itu sudah mencapai usia dewasa yang istilah usia dewasanya mungkin relatif ada yang 25 ada 30 begitu karena umur itu kan ada dua ada umur kalender ada umur mental kalau menurut kalender dia sudah kepala lima tapi mentalnya masih 20-an banyak gitu tetapnya bekermindo gitu ya bernyen begitu kau ningali udah harerang wah dilihatkan nah itu itu tidak pandang umur 50 ya 60 juga batuk mungkin jadi ada umur kalender ada umur mental nah Allah mengatakan asuddah ya. wa balagha arba'ina sana dan telah mencapai 40 tahun di situ ada doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alai Rabbi auzi'ni Wahai Tuhan yang mengurus diriku Auzi'ni Auzi'ni itu tafsirnya ada tiga Ada raggibni Ada alhimni Ada wafikni Maknanya itu Kalau Rabbi raggibni Ya Allah berilah aku kegemaran Suka, keinginan Gitu kesenangan. Kalau Rabbi alhimni ya Allah, aku beri inspirasi. Kalau Rabbi wafikni ya Allah, beri aku taufik. Taufik itu apa? Taufik itu salah satu hidayah yang pamungkas. Ya. Hidayah itu taufik. Taufik itu adalah al-quwwatul lati tajurru li ahadin fi taisiril ibadah wajtinabil maksiyah. Taufik itu adalah power, kekuatan yang diberikan Allah kepada seseorang. Sehingga dia mudah untuk melakukan ibadah dan sulit untuk menjauhi eh, dan mudah untuk menjauhi maksiat. Nah, begitu. Itu taufik. Nah, di sini kita mohon ilham, mohon taufik, mohon senang, mohon suka. Untuk apa? an ashkura ni'mataka allati an'amta alai agar aku mampu bersyukur atas limpahan nikmat yang engkau berikan kepadaku wa ala walidai dan kepada kedua orang tuaku wa an a'mala salihan tardah dan agar aku mampu melakukan amal saleh yang engkau ridhoi wa aslih li fi zurriyati dan tentu saja agar aku mampu untuk menciptak anak-anakku dan keturunanku menjadi anak-anak yang so soleh. Karena sekalipun berkecukupan, sehat, aman, kalau anak kurang ajar, kalau anak badung, wah ini tidak ada hasanah di dunia ini. Anak itu celaka, anak terlibat apa dan sebagainya. Kan akhirnya jadi anak cara kadata sawala. Apa itu? Ya anaknya celaka bapak ke kaba bawa begitu. Biasanya begitu. Jadi tidak hasanah itu di dunia. Jadi kita harus melakukan doa dengan ikhtiar untuk mencetak keturunan kita menjadi yang soleh Yang berikutnya wazaujatus salihah. Di dunia hasanah juga termasuk di dalamnya adalah memiliki istri yang soleh atau pasangan yang soleh karena ada ibu-ibu di belakang, tentu saja di sini diartikan Azza zaujah as-salihah itu pasangan. Jadi suami yang saleh, istri yang saleh. Suami yang saleh itu yang bagaimana, Bu? Ya yang tidak selingkuh lah, begitu. <laughs> Dari sepuluh suami-suami yang masih muda-muda di BUMN itu bekerja ya dalam ruangan yang sedap dengan AC yang cukup, makanan banyak, segala macam komplit. Dari sepuluh yang diteliti itu oleh sebuah majalah itu sembilan selingkuh. Masya Allah. Kemudian dari istri-istri yang sudah bersuami, tentu saja istri bersuami itu, itu yang bekerja di BUMN, BUMN dengan gaji yang cukup dari 10 istri ini 6 orang selingkuh itu hasil survei loh Pak hasil penelitian ya kecuali di Telkom barangkali walaupun Telkom ini juga BUMN mudah-mudahan karena semua karyawan Telkom itu soleh-soleh insya Allah jadi memiliki pasangan yang soleh ini dambaan hasanah di dunia ini Pak Kemudian manusrah alal a'da, sanggup mengalahkan musuh-musuh. Nah, tentu saja di sini a'da dengan kalimat a'da bukan adu karena musuh itu banyak. Terutama musuh dalam selimut. Apa itu? Musuh dalam selimut itu adalah nafsu kita sendiri yang yang syarat dengan berbagai keinginan. Syarat dengan berbagai tuntutan. Ini musuh ini kemudian syaitan, Ini juga musuh. Jadi kalau kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Kalau musuh yang bungkelekan itu ya manusia. Tentu saja yang menguasai negara-negara Islam itu adalah musuh Islam. Nah, kalau mampu mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri saja, itu termasuk unsur hasanah di dunia. Kemudian wasyaah fir lapang di dalam rezeki. Jadi lapang di dalam rezeki itu artinya kalau rezeki itu jangan diartikan hanya sebatas uang saja, Pak. Rezeki itu anugerah Allah sangat luas pengertiannya. Entah itu lapangan kerja, entah itu jabatan, entah itu keuangan, entah itu ilmu. Itu juga rezeki. Jadi memiliki ilmu pengetahuan yang luas memiliki kedudukan yang ya cukup seperti di Telkom ini orang semburu semua karyawan Telkom. Ini termasuk hasanah di dunia lupa. Kemudian wal'afiyah. Wal'afiyah itu adalah memiliki afiah. Afiah itu apa? Afiah itu adalah tamamus sihah ruhiyah, kesempurnaan kesehatan rohani. Kita sendiri kan sudah sering memadukan sehat dengan afia itu di dalam bahasa Indonesia. Kata majmu kan sehat wal afiat kan gitu. Kumaha damang alhamdulillah cenah dina wangki dieu iya mah nuju dina kayaan sehat wal afiat. Sok sanajan rada peot kitu nah, naon lah. Pokoknya sehat wal afiat. <laughs> itu sudah jadi bahasa baku kita. Nah, kalau pengertian afiat itu apa? Begini. Kita memiliki mata. Menurut dokter mata ini sehat. Ya kalau sudah tua harus pakai ganjal begini. Tapi jelas si mata ini kita bisa gunakan untuk membaca. Koran yang 16 halaman itu dilalap habis itu. Berarti mata kita itu sehat. Tapi pas itu mata dipergunakan untuk membaca surah Yasin atau Al-Kahfi, Baru satu ain saja sudah kier kier, Ya kan? Kier kier Ah, mata ini sehat tetapi tidak afiah. Gitu loh Pak. Boleh cek saja oleh sendiri masing-masing. Adakah afiah di dalam diri? Kita disuruh membaca solawat sekian ratus atau ribu kali. Baru mamanya seratus kali itu sudah kir berpikir Wah ini maka ini sehat saja tetapi tidak afia. Silakan dikiaskan dengan tangan. Ketika tangan ini merogoh kocek kita untuk membayar sesuatu yang menjadi kegemaran kita, wah itu tangan tuh sangat mudah sekali menghitung uang. Cek cek cek cek cek cek cek cek. Satu juta itu sedikit itu. Berarti tangan ini terampil, berarti tangan ini sehat. Tapi pas ada kenceleng lewat hari Jumat, yang dicari yang kecil-kecil saja. Yang kecil-kecil saja itu, yang lima ribu lah, sepuluh ribu. Itu tangan cuma sehat, tetapi tidak afiah. Kira-kira gitu loh Pak. Kaki juga sama kalau berangkat untuk kegemaran. Oh, paling canggih. Tapi pas hayalah sholat, keleket itu kaki itu kaki cuma sehat tetapi tidak mafia. Begitu juga telinga. Telinga ini kalau mendengarkan lagu-lagu jazz ya dari Kilait atau dari mana, aduh anteng. Tapi pas mendengarkan Al-Qur'anul Karim pinahkan pinahkan. Ini telinga yang cuma sehat yang tidak afiah. Nah, kalau belum mencapai derajat afia, berarti kita belum memperoleh hasanah di dunia. Kira-kira gitu Pak. Jadi usahakan, mari usahakan melalui taufik dari Allah agar ada keseimbangan antara sihah dan afiah itu. Selanjutnya wadarur rahbah dan termasuk hasanah fid dunia itu adalah memiliki rumah yang bersifat rekreatif. Wah, ini nih dambaan kita semua nih ya. Rumah itu ada unsur rekreatifnya. Jadi tidak usah banyak rekreasi lah. Bapak silahkan bangun rumah yang cukup luas. Ya, tidak usah luas-luas ketang. Cukuplah, umpamanya 2000 meter aja. Di situ ada unsur-unsur yang menyenangkan. Ada ruang apa, ruang apa, ruang apa, belok sana, belok sini. Selalu bersifat rekreatif. Ini hasanah di dunia loh. Ya tentu saja ini harus diusahakan Pak. Jangan di Bandung carinya, di pinggir Bandung. Di pinggir Bandung itu yang jauh-jauh, ya, di luar kota. Kemudian yang yang berikutnya wal ilmu nafi'ah ini, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum wal amalus salih dan amal saleh wal markabul hayyin dan juga kendaraan yang mulus maaf kendaraan yang mulus itu ya kendaraan yang menyenangkan jangan bermimpi memiliki kendaraan yang tik-tik berak begitu yang rudet aduh mengganggu sholat loh pak ini pengalaman waktu saya masih naik bebek ya 80 cc pas daerah Malah R5 itu mau ngaji pas hujan gede sampai kebanjiran. Begitu sampai masuk ke masjid jamaah belum ada seorang pun. Kamarana aja ngatu itu nugarelo itu cendara Tiba-tiba kendaraan itu mogok. Mau masuk itu. Aduh. Ketika sholat tahiyatul masjid itu. Itu dalam hati saya naonana naon ceng itu karburator nah. <laughs> apa busi Allah Akbar nah, itu mengapa itu al markabul hayyin itu penting gitu supaya tidak mengganggu ibadah kira-kira begitu baiklah kita percepat saja kepada al hasanah fil akhirah yang pertama adalah ridwanullah wa dukhulul jannah yaitu ridha Allah dan masuk surga Kemudian berikutnya an-najatu minan nar. Keselamatan dari api neraka. Kemudian taisiru asbabihi fid dunya min ijtinabil maharim wal ma'asim wa tarkis syubuhat. syubuhat. Dan juga mudahnya untuk memperoleh tiket surga itu yaitu dengan apa? Dengan mampu menjauhi berbagai hal yang diharamkan dan dosa-dosa serta mampu meninggalkan yang subhat-subhat, yang samar-samar hukumnya. Hati-hati Bapak, banyak makanan yang tidak ketahuan ya sama kita bahwa dia itu mengandung unsur yang diharamkan di mana di situ ada bertuliskan lisetin. Ternyata menurut para ahli makanan bahwa itu lemak babi. Lisetin itu. Kecuali yang diawali dengan soya lisetin itu bukan dari lemak babi tetapi nabati. Gitu. Unsur minyak nabati. Jadi sebelum kita mengkonsumsi makanan, lihat dulu. Di situ kan ada daftar bahannya. Ya, seperti misalnya coklat yang sering diiklan-iklankan itu. Apa itu coklat Delphi atau coklat yang panjang itu? Itu ada unsurnya di situ. Hati-hati. Ini kan jadi samar hukumnya. Karena samar Rasulullah mengingatkan Faman taraka syubuhat faqad istabra'a fi Barang siapa yang meninggalkan hukum yang samar itu berarti dia sedang berusaha untuk memelihara agamanya dalam dirinya. Janganlah jangan tertarik dengan yang subhat-subhat. Ada 60 produk makanan yang diawetkan dengan unsur lemak babi di Indonesia ini. Nah, itu diantaranya ada itu kata-kata liset ini. Ini hasil penelitian. Demikianlah barangkali mudah-mudahan karena waktu kita untuk istirahat. Saya akhiri mudah-mudahan kita memperoleh hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Rabbana آتنا في dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina أقول nar. هذا وأستغفر الله wa ولكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته